Suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan melihat Abi Haitam ibnu Nasruddin tengah menghitung seluruh harta kekayaannya. Dari mulai tumpukan karung gandum, tumpukan perhiasan, dan tumpukan uang dinar dan dirham. Ia hitung untuk suatu tujuan tertentu. Melihat sahabatnya seperti itu, maka Sayyidina Utsman bin Affan berkata, Wahai Abi Haitam, gerangan apakah yang sedang kau lakukan? Apakah kau bermaksud menghibahkan seluruh hartamu di jalan Allah? Bukan ya khalifah. Aku menghimpun seluruh hartaku dan menghitungnya. Untuk mengukur seberapa banyak nikmat dan cinta Allah yang diberikan kepada diriku. Abi Haitam sahabatku, kata Utsman, demi Allah, jika seluruh degaunan yang ada di muka bumi ini kau himpun, lalu kau jadikan kertas. Seluruh pepohonan kau himpun, lalu kau jadikan pena. Kemudian seluruh air laut kau himpun, lalu kau jadikan sebagai tintanya dengan maksud untuk mencatat seluruh nikmat dan seluruh cinta yang Allah anugerahkan kepadamu. Niscaya itu tidak akan cukup untuk menghitungnya. Jika engkau mengharap dicintai oleh Allah dan dilimpahi nikmat yang banyak melebihi nikmat yang diberikan kepada orang lain, jangan hitung hartamu, tetapi hitunglah sudah seberapa banyak engkau bersyukur kepada Allah. Allahu akbar. Kenapa harus bersyukur kita ini? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab pada kesempatan ini. Yang pertama, syukur secara nakli diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang kedua, keharusan bersyukur sangat terkait erat dengan diperolehnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Jawabannya karena bersyukur merupakan perilaku soleh yang dapat mengundang Allah melimpahkan nikmat lebih banyak pada kita. Subhanallah, syukur juga merupakan pembuka percakapan penghuni surga. Wa alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Dan penutup doa mereka pula. Wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang tidak akan terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita bersama-sama bersenandung. Semoga senandung ini menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah.